Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan pelajaran kita dalam uh, kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, masih e, dalam pembahasan tentang larangan dan konsekuensi larangan, kata pengarang rahimahullah taala wa mithalu al-aidi ila syartihi fil ibadah. Nah, sebelumnya beliau sebutkan tentang e, larangan yang kembali kepada e, zat amalan tersebut Nah, sekarang beliau berikan contoh wa mithalul aidi ila syartihi fil ibadah. Contoh hukum jika larangan tersebut kembali kepada syarat dari ibadah tersebut. An-nahyu an lubsir rajuli an-nahyu an, an lubsir rajuli thawbal hariri. Nah, contohnya adalah larangan ya, memakai eh, larangan eh, bagi laki-laki untuk memakai pakaian al-harir Eh, pakaian dari sutra. Eh, laki-laki itu tidak boleh pakai pakai sutra, haram hukumnya. Nah, kalau perempuan dibolehkan. Laki-laki tidak diperbolehkan. Nah, maka kata beliau eh, An-nahyu an lubsil hariri thawbal an, an, lubsil rajuli thawbal harir. Thawba dibaca thawba karena dia mansub ya. menjadi maf'ul bihi dari lubsu atau lubsi. Nah, fasitrul aurati syartun li sihhatis salati. Fa idza sataraha bi thawbin manhiin anhu lam tasih as-salatu audin nahyi ila syartiha. Kata beliau, menutup aurat itu adalah syarat keabsahan salat. Kalau dia menutup auratnya dengan pakaian yang dilarang, ya maka sholatnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena larangan tersebut ya larangan tersebut kembali kepada syarat ibadah itu yakni sholat nah jadi e, larangan kembali kepada syarat sahnya sholat oleh karena itu ya hukumnya ya, hukum sholatnya menjadi tidak sah ya, karena larangan tersebut kembali kepada syarat nah syarat keabsahan sholat Ya. Masya Allah Ta'ala. Maka umpamanya ada seorang yang uh, sholat dengan pakaian dari sutra umpamanya. Ya. Dia pakai pakaian sutra yang dilarang. Ya, pakaian sutra dilarang bagi laki-laki untuk memakainya. Dia pakai ya untuk melaksanakan sholat. Ya, kita katakan sholatmu tidak sah. Kenapa? Karena ya engkau telah Eh, memakai pakaian yang dilarang dalam dalam syariat Islam dan larangan itu kembali kepada uh, pakaian yang engkau pakai tadi ya. larangannya kembali kepada pakaian yang engkau pakai tadi pakaian yang dia pakai itu menutup aurat itu adalah syarat ibadah syarat ibadah ini syarat dalam menutup uh, syarat dalam uh, melaksanakan sholat syarat dalam melaksanakan sholat maka dia diharuskan untuk tidak menggunakan pakaian tersebut. Nah, masya Allah taala. Ini uh, madhab dalam uh, madhab Hambali yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Sebagian para ulama, nah, sebagian para ulama mereka menganggap bahwasanya ya, sholatnya sah tapi dia berdosa. Sholatnya tetap sah tapi dia dia berdosa. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya keharaman tersebut itu terpisah dari perintah untuk melaksanakan sholat. Ya. Ada perintah untuk melaksanakan sholat. Yang kedua ada larangan untuk memakai e, pakaian dari dari sutra. Nah, masya Allah taala. Jadi sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa. Kenapa? Karena dia telah melakukan sebuah larangan. Sedangkan larangan dan perintah itu terpisah antara satu dengan dengan yang lainnya. Maka mereka mengkompromikan bahwasanya sholatnya sah, tapi dia berdosa. Berdosanya apa? Karena dia memakai pakaian yang dilarang dalam dalam Islam. Nah, masya Allah taala. Baik, itu salah satu contoh larangan yang kembali kepada syarat ibadah. Sekarang beliau, beliau sebutkan wa aidi ila syartihi fil muamalah. Contoh larangan itu kembali kepada syarat dalam muamalah, dalam jual beli. Tadi dalam contoh ibadah, sekarang dalam muamalah. Contohnya apa? An-nahyu an bai'il hamal. An-nahyu an bai'il hamal. Ya. Larangan untuk menjual sesuatu yang dalam kandungan. Larangan untuk menjual sesuatu yang dalam kandungan. Ya. Kata beliau, "Fal ilmu bil mabi'i syartun li sihhatil bai'." Fal ilmu bil mabi'i syartun li sihhatil bai'. Ilmu pengetahuan seseorang terhadap sesuatu yang dia beli ya, itu adalah syarat keabsahan jual beli. Ya. Fa idza ba'a fa idza ba'a al-hamla lam yasih al-bai'u li'audin nahi la syartihi. Kalau seandainya dia menjual sesuatu yang dalam kandungan, ya, maka tidak sah jual belinya. Kenapa? Karena larangan tersebut kembali kepada syarat jual beli itu. Karena dipersyaratkan dalam jual beli itu harus ada al-ilmu bil mabi. Dia harus tahu apa yang dia beli. Nah, dalam kandungan kan dia nggak tahu apa dalam kandungan itu. Bisa jadi dalam kandungan itu ya umpamanya dia beli uh, dia dia beli saya beli anak sapi yang dalam kandungan sapi itu. Kita kan nggak tahu apa dalam kandungan sapi tersebut. Nah, ya bisa jadi sapinya cacat ya atau mungkin sapinya apa namanya ada hal-hal yang uh, tidak sesuai dengan harga yang telah dia beli, ya ini apa namanya tidak diperbolehkan dalam Islam, tidak diperbolehkan dalam dalam Islam. Ya, karena ada uh, jahalah uh, ketidak ketidakjelasan, tidak ditahu apa yang yang yang diperjualbelikan, maka jual beli yang seperti ini kata beliau itu tidak sah, tidak dianggap dianggap sah. Nah, masya Allah taala. Ya. Wa misalun nahyil aidi ila amrin kharijin fil ibadah. Dan contoh larangan tersebut kembali kepada amrin kharijin fil ibadah, kembali kepada perkara yang keluar dari uh, kembali kepada perkara luar. Ya, perkara luar ini perkara di luar dari ibadah tersebut. contohnya adalah an-nahyu an lubsir rajuli ya, imamat al-harir. An-nahyu an lubsil hariri uh, afwan an-nahyu an lubsil an lubsil rajuli imamatal harir. Contohnya adalah larangan ya bagi laki-laki memakai imamah dari sutra. Imamah itu uh, sorban, sorban. Nah, perhatikan kata beliau. Jadi seorang dilarang memakai pakaian sutra, tapi pakaian sutra, sutra yang dia pakai itu bentuknya sorban, dia dia lilitkan di kepalanya umpamanya. Nah, Kata beliau, "Falau shalla wa alaihi imamatu haririn lam uh, tabtulu eh, lam tab, lam tabtuli lam tabtul salatuhu." Lianna an-nahya la ya'udu ila dzati salati wala syartiha. Nah, kata beliau, jika seandainya ada seorang yang sholat, sedangkan dia memakai sorban dari sutra, sorbannya itu terbuat dari sutra, maka sholatnya tidak batal, tetap sah, kata beliau. Nah, Kenapa tidak batal? Lianna nahya la ya'udu ila dhatis sholah. Karena larangan yang datang dari syariat itu tidak kembali kepada e, sholat itu langsung. Nah, wala syartiha dan larangan itu pun tidak kembali kepada syarat sholat tersebut. Nah, seperti tadi, ya, ya umpamanya Nabi SAW melarang untuk e, melarang untuk uh, sholat di waktu-waktu terlarang. Ya, sholat di waktu-waktu terlarang. Ini uh, tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat di waktu terlarang, karena Nabi SAW melarang untuk sholat di waktu tersebut. Ya, seperti ketika uh, selesai sholat subuh, ya, demikian pula ketika matahari persis berada di atas kepala sampai tergelincir, demikian pula ketika matahari uh, setelah setelah sholat asar sampai sebelum datangnya waktu maghrib. Ya, jadi setelah sholat asar itu dilarang. Dibikin pula setelah sholat subuh dan ketika matahari terbit di atas di atas e, pas berada di atas kepala seseorang. Nah, ini waktu-waktu terlarang. Ya, jadi tidak boleh sholat di waktu tersebut. Larangannya kembali kepada kepala sholat. Nah, yang kedua larangannya kembali kepada syarat seperti tadi. Ya, orang yang sholat tapi bajunya pakaiannya itu dari dari sutra, pakaiannya dari dari sutra. Kalau pakaiannya dari sutra, ya maka e, sholatnya batal Ya, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena larangan itu kembali kepada syarat keabsahan sholat. Ya. Tapi mungkin ada yang tanya, loh kenapa di sini ya pakai imamah dari sutra kok sholatnya nggak batal? Jawabannya kenapa? Karena memakai sorban itu bukan syarat sholat. Jadi kalau orang sholat nggak pakai, kalau ada orang sholat tidak pakai sorban sah sholatnya, kan begitu? Nah, beda kalau ada orang yang sholat tidak pakai baju, dia sholat sambil telanjang, eh, dia sholat dalam kondisi telanjang, tidak tutup aurat, ini tidak sah sholatnya. Dipahami ya? Nah, masya Allah taala. Ya, jadi orang yang memakai eh, pakai eh, memakai sorban di kepalanya dengan sorban yang terbuat dari sutra, ya, itu terlarang sebenarnya terlarang tapi larangan tersebut di luar dari ibadah di luar dari ibadah tidak ada kaitannya dengan sholatnya langsung dan tidak ada kaitannya juga dengan apa? Dengan syarat keabsahan sholatnya. Begitu. Nah, jadi bisa dibedakan ya antara tadi e, menutup aurat dengan apa? Dengan e, memakai imamah. Karena menutup aurat itu syarat keabsahan sholat. Ya, maka kalau ada orang yang sholat e, dengan menggunakan pakaian sutra, dia pakai sarung atau baju menutup auratnya tersebut dari pakaian sutra, maka batal sholatnya menurut sebagian pendapat ulama. Nah, sebagian ulama berpendapat nggak apa-apa, tetap sah sholatnya, tapi dia berdosa. Kenapa? Karena dia memakai pakaian yang dilarang oleh Nabi SAW. Ala kulihal ada perbedaan pendapat di situ. Nah, yang jelas kita jelaskan sesuai apa yang disebutkan oleh pengarang rahimahullah taala. Nah, berbeda dengan orang yang memakai imamah, memakai sorban yang terbuat dari e, sutra, ya. Kalau dia sholat, sholat dia pakai sorban dari sutra, sholatnya tetap sah. Nah, sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena larangan tidak kembali kepada sholatnya langsung dan tidak juga kembali kepada syarat keabsahan sholat. Karena ada kalau ada orang sholat tanpa imamah tetap sah sholatnya, tetap sah sholatnya. Makanya beliau sebutkan di sini sholatnya tidak uh, eh, sholatnya tidak tidak batal, tetap sah sholatnya. Nah, cuman nanti ada pertanyaan, apakah dia berdosa, Ustaz? Kalau dia pakai imamah uh, sorban dari sutra, jawabannya iya, dia berdosa. Nah, karena laki-laki itu dilarang dalam Islam, laki-laki dilarang untuk memakai memakai sutra, ya. Sama juga dengan emas. Ya, laki-laki itu tidak boleh pakai emas. Ya, laki-laki tidak boleh pakai emas. Kalau perempuan boleh pakai emas. Nah, itu hukum dalam Islam. Hukum dalam Islam. Laki-laki tidak boleh pakai emas. Perempuan boleh pakai emas. Nah, baik. <clears throat> Berikutnya kata beliau, wa misalul a'idi ila amrin khairin fil mu'amalah. Dan contoh larangan yang larangan tersebut keluar dari eh, larangan tersebut ya kembali kepada perkara yang di luar muamalah. Ini kembali kepada perkara eh, yang tidak ada sangkut pautnya dengan muamalah itu langsung atau tidak ada sangkut paut langsung dengan syarat muamalah tersebut. Contohnya an-nahyu anil ghish. An-nahyu anil ghish. Larangan dari gish gish itu eh, <coughs> khianat. Ya, khianat. Ya. Kata beliau, nanti kita kasih contohnya. Falau ba'a syai'an, falau ba'a syai'an ma'al ghish. Ya, lam yabtuli lam al bai'ah atau lam lam yabtul lam al bai'u. Karena nahya la ya'udu ila dzatil bai'i wala syartihi. Nah, kata beliau, kalau seandainya ada seseorang yang menjual sesuatu, ya, bersamaan dengan itu dia lakukan gish, tipu muslihat atau uh, khianat ya maka lam yabtuli al bai'u maka jual belinya tidak tidak batal tetap sah jual belinya nah tetap sah jual belinya masya Allah taala kenapa karena larangan tersebut ya al gish itu khianat atau e, menipu ya atau ada e, apa namanya tidak amanah di dalamnya ya ini dilarang dalam Islam ya dilarang dalam Islam Perhatikan, dilarang dalam Islam. Tapi kalau seandainya ada orang yang jual beli bersamaan dengan khianat atau dia berbohong, dia dusta dalam jual belinya tersebut, apakah jual belinya sah atau tidak? Jawabannya kata beliau, ya jawabannya jual belinya tetap sah dan tidak batil, tidak batal. Kenapa? Karena larangan tersebut tidak kembali kepada jual belinya langsung, ya. Karena ada dalam Islam itu ada bentuk-bentuk jual beli yang uh, dilarang, ya. bentuk-bentuk jual beli yang dilarang. Jadi larangan langsung terhadap praktek jual beli seperti itu. Itu ada dalam pembahasan fikih dibahas oleh para ulama. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, karena kenapa dikatakan tidak batal? Karena jual belinya tersebut, eh, larangan tersebut tidak kembali kepada syarat jual beli. Ya. Kalau seandainya larangannya kembali kepada syarat jual beli seperti tadi, jual beli sesuatu eh, dalam kandungan, ya, jual beli sesuatu yang dalam kandungan, ya, karena eh, membeli sesuatu atau menjual eh, membeli sesuatu atau jual beli sesuatu itu harus maklum diketahui barangnya. Ya, kalau tidak diketahui maka tidak diperbolehkan. Ya, ada jahalah, majhul, tidak diketahui barangnya maka tidak sah. Ya, karena ada larangan di situ. Ya, larangannya kembali kepada apa? Syarat jual beli tersebut. Ah di sini contohnya beliau contohkan e, larangan yang larangan tersebut tidak kembali kepada e, zat jual belinya, bentuk jual belinya langsung, dan tidak juga kembali kepada syarat keabsahan jual beli. Makanya jual beli yang seperti ini tetap dianggap sah. Contoh, ya, beliau e, sebutkan, <coughs> falau anna rojulan ba'a tamron atau tamron a'lahu tayyibun ya, wa, wa, wa asfaluhu radiun. Nah, wa asfaluhu radiun. Kalau ada seseorang seandainya dia menjual sesuatu, eh, buah-buahan, dia jual buah umpamanya, di atasnya dia susun buah-buah yang yang yang yang bagus, ya, yang yang bagus-bagus lah buahnya. Nah, sedangkan eh, di bawahnya rodi, ya, buah-buah yang jelek sudah busuk, mungkin ya sudah rusak atau isi besar dengannya. Nah, fahada gish kata beliau ini adalah tipu muslihat, ya, khianat, ya, masya Allah taala fabai'uhu sahihun tapi jual belinya tetap sahih Lakin nahu athimun akan tetapi dia apa dia berdosa wa yadullu li sihatihi annal mushtariya lahul khiyar yang menunjukkan tentang keabsahan jual beli tersebut bahwasanya sang pembeli itu masih boleh untuk memilih wal khiyaru far'un an sihhatil baik. sedangkan pilihan memilih dalam jual beli tersebut ya itu adalah bagian memilih itu adalah bagian dari keabsahan jual beli. Jadi contohnya begini, simpelnya. Bapaknya si A, si A dia jual langsat. Ini biasa kita dapatkan. Saya contohkan penjual langsat karena saya pernah alami seperti itu. Nah, contohnya begini. Ada penjual langsat tengah di pinggir jalan umpamanya. Langsat itu tertulis 1 kilo 10 ribu. Langsat manis katanya. Tertulis di situ. Ya, disusunlah langsat-langsat tersebut ya yang bagian atas itu yang manis-manis memang yang bagian depan kita nih yang bagian depan manis penjualnya kan biasa di, di atas di atas truk ya di atas apa tuh uh, pick up begitu nah jadi dia duduk di tengah-tengah pick up itu jadi uh, apa namanya langsatnya banyak di tengah-tengahnya uh, di, di dekatnya nah ah, langsat-langsat yang ada dekat dia itu semua langsat-langsat yang sudah busuk yang sudah uh, tidak bagus ya mungkin langsat yang sudah tidak bagus kualitasnya mungkin asam atau bagaimana nah Nah, yang dia susun, yang dia susun di depan, ya supaya um, uh, menjadi Eh, langsat yang bisa dicoba langsung oleh pembeli itu dia susun yang manis-manis, yang bagus-bagus. Ya, begitu kita beli berapa nih Pak? Ini harganya satu kilo sepuluh ribu, ya sepuluh ribu. Kita coba yang di depan tadi, depan kita tadi kita makan, oh manis. Ya, kita katakan ya udah kalau gitu saya ambil 5 kilo. Saya ambil 5 kilo, berarti kita bayar 50 ribu kan begitu. Nah, ternyata si penjual ambil langsat bukan dari langsat yang tepat kita ambil tadi, dia ambil dari langsat yang dekat dengan dia. Nah, itu dia sudah dia, dia sudah apa namanya rencanakan dia sudah susun seperti itu. Nah, dia sudah susun seperti itu. Nah, ketika dia dia dia berikan kita langsat-langsat tadi yang ternyata tidak manis sebagaimana yang telah kita coba yang kita tes tadi, ya kita sampai di rumah umpamanya. Pertanyaannya, apakah jual beli itu sah? Jual belinya tetap sah, tapi si penjual apa? Penjual berdosa. Si penjual berdosa. Type up apa indikasi keabsahan dari jual beli tersebut? Indikasinya adalah sang pembeli, saya tadi yang sebagai pembeli, itu masih punya khiar. Punya khiar untuk memilih. Ya, ternyata ketika saya sampai di rumah, ya, ternyata saya merasa ditipu. Ini khianat. Ternyata langsat-langsat ini tidak manis ternyata. Bahkan semuanya, dicoba semuanya hampir 5 kilo. Ya, maksud, maksud saya tentunya dibagi-bagi tentunya. Ya. Nah, sama teman-teman yang lain umpamanya. Dicoba umpamanya ini asam beberapa e, langsatnya asam, ya Eh, ternyata tidak sesuai dengan apa namanya harapan kita, maka kita bisa e, kembali ke tempat penjual tersebut untuk mengembalikannya. Ya, ini kalau memang langsarnya belum habis. Ya kalau langsarnya sudah habis ya berarti kita sudah sudah anggap ridho kan begitu. Ya kalau langsarnya sudah habis ya nggak boleh juga kita datang Pak saya mau kembalikan langsatnya kembalikan duit saya nggak boleh juga karena langsarnya sudah habis. Ini umpamanya kalau dia dia, dia coba tadi langsatnya ya ternyata langsatnya apa e, tidak tidak manis sesuai yang dia sangkakan. Maka dia punya khiar, dia boleh kembali ke tempat tersebut untuk sampaikan keluhannya dan untuk mengganti kembali langsat yang telah dia beli. Ya, dia kembalikan langsat yang 5 kilo yang tadi yang asam itu, dia minta ganti dengan langsat yang manis. Ya, dia pilih kembali, yaitu diperbolehkan. Nah, ini indikasi bahwasanya jual beli tersebut apa? Tetap sah. Nah, tetap sah karena eh, amanah dalam jual beli, ya amanah dalam jual beli, ya itu bukan syarat keabsahan Eh, jual beli tersebut. Ya. Jadi ketika dia melakukan gish, ya, melakukan penipuan atau dia melakukan uh, apa namanya khianat dalam jual beli itu, ya maka jual beli tetap dianggap sah. Tapi pelaku pengkhianatan ini, isi penjual tadi berdo, berdosa, ya makan duit haram. Hati-hati, ya jangan pula nanti bergampangan. Ya. Kata Ustaz Tamrin, boleh-boleh saja. Enggak, bukan saya katakan boleh, tapi ya, eh, jual belinya sah. Ya, tapi itu dilarang dalam dalam agama kita. Nah, larangannya itu kembali kepada perkara di luar dari muamalah tersebut juga eh, apa namanya tidak langsung berkaitan dengan jual belinya dan tidak punya tidak pula langsung berkaitan dengan apa dengan syarat keabsahan jual beli. Nah, tapi tetap kita katakan itu dosa ya dan ini berbahaya tentunya ya, khususnya bagi para pedagang ya kalau kalian berjual beli maka hendaknya jujur dalam jual belinya ya tidak ya, mengapa kita katakan ini langsatnya agak sedikit asam ya. jujur itu lebih lebih baik itu membawa keberkahan dalam jual beli kita itu satu sisi nah di, di sisi yang lain jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang berdagang dengan dengan dengan menipu dengan gish ini ini tidak berkah jualannya dan hasil yang dia hasil yang dia dapatkan itu adalah hasil yang haram kalau dia makan makanan yang haram ya dia makan makanan yang haram dari hasil jual beli haram tadi ya, dari hasil jual beli dari penipuan tadi, dari dosa tadi yang dilakukan, ya kalau dia makan hal tersebut maka itu bisa menyebabkan doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Karena disebutkan dalam hadis yang sahih ketika ada seorang yang dalam perjalanan dia angkat tangannya ke langit ya kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi ya Rabbi, ya Allah ya Allah Tuhanku. Maksudnya dia berdoa kepada Allah. Ya, dalam kondisi kusut, dalam kondisi dalam safar, ya, kondisi yang sangat memperhatinkan, kemudian dia angkat tangannya, kemudian dia ulang-ulangi doanya, kemudian dia sebut Rob, ya dia sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, ya kata para ulama dia telah melakukan beberapa sebab-sebab yang e, bisa dikabulkan doa, ya adab-adab yang dengannya bisa dikabulkan doa. Itu, itu tadi angkat tangan, mengulang-ulangi doa, kemudian bertawassul dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, ya kemudian dalam kondisi safar, dalam kondisi memperhatinkan dan seterusnya. Ternyata ya doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata Nabi SAW, dalam kondisi yang seperti ini dia sudah melakukan sebab-sebab diterimanya doa tapi wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa mashrabu haram wa mashrabu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Tapi ya walaupun dia sudah melakukan sebab-sebab diterimanya doa tapi makanannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, pakaiannya pakaian yang haram dan dia tumbuh besar di atas perkara yang haram. Bagaimana mungkin fa'anna yustajabulahu kata Nabi SAW. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin diantara eh, rahasia ya yang perlu kita ketahui bersama. Mungkin ada di antara kita yang yang yang bertanya-tanya dalam hati, kenapa doa saya ini ya selama puluhan tahun mungkin belasan tahun saya berdoa belum pernah dikabulkan. Bisa jadi penyebabnya adalah apa? karena kamu memakan makanan yang haram atau perkara yang haram atau minum minuman yang haram atau masih memakai pakaian yang haram atau tumbuh besar di atas perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Naam, Allah taala alam ini dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Uh, eh, insya Allah kita akan lanjutkan lagi uh, bagian yang ketiga dari pembahasan ini yaitu hukum-hukum eh, hukum asal larangan yang merupakan haram itu bisa Eh, dipalingkan kepada makna yang lain dengan dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di majlis ini dan semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita.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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.